Assalamualaikum Buya. Buya saya ingin bertanya jika ada wanita hamil dan pada kehamilan awal sekitar 2 sampai 3 bulan lalu diprediksi oleh dokter bahwa bayinya mengalami penyakit dan akan membahayakan ibu dan bayinya jika dipaksakan untuk hamil. Lalu dokter menyarankan untuk digugurkan kandungannya. Bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Apakah diperbolehkan untuk digugurkan? Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Yang, yang ngandung hamil insya Allah anaknya sehat dan baik semuanya. Dan jangan sampai terlintas di benak kita berbicara tentang pengguguran sama sekali. Jangan berbicara terbetik bahkan jangan masuk dalam pembahasan dan diskusi kalau sudah ada benih di dalam perut seorang istri ngomong tentang pengguguran. Walak taqtul nafsallati haramallah illa bil pengguguran secara umum. Jangan ngomong pengguguran. Saya fakir, aduh gimana ini? Eh yang ngasih makan bukan dirimu. Nanti ada. Jangan berpikir tentang pengguguran. Baru nanti setelah ada kejadian misalnya, ada dua hal. Yang pembuburan ini para ulama memperkenankan yang pertama adalah di saat seorang ibu menurut medis, menurut dokter bakal berbahaya jika melanjutkan kehamilan sampai melahirkan bisa menjadi sebab kematian. Boleh bayi yang masih kecil tersebut yang belum ditiupkan roh digugurkan. Bahkan untuk menjaga yang hidup yang sudah jelas dengan meniadakan janin itu boleh. Kalau memang kasus ibundanya adalah menurut dokter, dokter yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya ada dokter muslim di dalamnya yang bisa dipercaya mengatakan bahasanya ibu kondisi ibu tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan. Bayinya sehat tapi ibu tidak sehat. Resikonya apa? Kematian. Boleh saat itu. Yang kedua adalah jika bayi menurut dokter dan benar kata dokter setelah tentunya dokter dengan dengan diagnosanya dengan dengan dengan cara yang mereka lebih tahu. Dokter tentu yang ngomong bukan kiai sama ustadz bukan. Ustadz kasyaf pun nggak laku di sini. Ustadz ahli kasyaf, wah bayi bayimu begini nggak nggak laku. Awas ya. Jangan sok kasyaf-kasyafan. Wah kata wali kutub di perutmu ini bayinya begini begini nggak laku. Pas'alu ala dikri. Bagiannya siapa? Dokter. Dek medis mengatakan, wah bayimu begini, begini. Kalau lahir akan capek itu sang anak. dan eh, Maka di saat seperti itu, baru diperkenankan untuk digugurkan setelah benar-benar menurut medis, menurut dokter bayi tersebut memang tidak bisa dipertahankan bahkan kalau dipertahankan malah akan menjadikan bayi tersebut akan terseksa sepanjang hidupnya itu diperkenankan maka itu tentunya dengan dengan tinjauan medis yang benar-benar nah, ini pun masih ada khilaf di antara para ulama lah ini mungkin kelembutan hati ada hubungnya dengan keimanan. Kalau ada seorang ibu merawat bayi yang ada bayi yang dari kecil cacat dan sebagainya, itu surga yang dikirim oleh Allah ke pangkuannya. Dengan penuh kesabaran, yang lain jalan dia harus digendong, masya Allah disusui segala macam. Kita menemukan seorang ustadz yang masya Allah diuji dengan anaknya sampai umur 8 tahun, 7 tahun, tidak bisa ngapa-ngapain. Allah, ini surga. Titipan Allah itu. Kalau bertahan, makanya sebagian ulama biarkan kita tidak ngerti apa yang terjadi esok hari. Menurut medis hari ini seperti itu, besok bisa berubah. Makanya yang ingin menggugurkan ada petunjuk dari ulama dan uh, fatwa ulama dan tentunya dengan petunjuk dokter. Kalau ingin mempertahankan dan memang dia bisa sabar dan seterusnya, maka bersabarlah. Maka sabar adalah termasuk kebolehan di hadapan Allah. Tidak semua orang mampu loh ya menggugurkan itu karena nuraninya yang hidup kadang. Nurani ya hidup, biarpun sudah tahu anaknya begitu tambah kasih dan tambah sayang, nggak bisa dipaksain. Tapi naudzubillah kalau sudah urusan dengan iblis begitu gampang orang menggugurkan naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi itu hukum menggugurkan. Allahu a'lam bissawab.